Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bihuda wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Roja dan pemirsa Jati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu dan jauhnya jarak sehingga mungkin kita tidak bisa interaktif lebih banyak Padahal seharusnya bab waris ini masing-masing bawa pena dan buku konsentrasi. Karena dia akan ada hitung-hitungan. Dan karena Rasulullah mengingatkan, فَإِنَّهُ أَوَّلُ ilmin يُدْسَى Ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan oleh umatku. Lupa karena memang bobotnya berat. Ya. Maka sebetulnya ya, selain ada kajian umum juga ada kajian khusus sebetulnya untuk ilmu waris ini yang orang-orang yang bisa memang nanti mutamakin bisa membantu kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tentang alam waris. Ya, sebelum kita masuk bab yang baru setelah menjelaskan bab broad, sebelum kita masuk bab zabil arham dan ini caranya akan berbeda dengan cara pembagian waris yang biasa. Ya, maka seperti yang dikemukakan oleh Lah Ihsan tadi, kita buka diskusi untuk tanya jawab hmm, mengenai tentang warisan ini untuk lebih memperdalam bab-bab warisan ini insyaallah taala. Taufik insyaallah. Jazakallahu khair. Allah berikan kesempatan secara langsung di line telepon 0218236543. Baik pendengar di wilayah uh, Jakarta dan sekitarnya atau di luar kota Jakarta di nomor yang sama di 0218236543. Kita angkat untuk satu telepon yang pertama. Silakan. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Silakan sudah masuk, Pak. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Komin di Tanjung Priuk. Pak Komin di Tanjung Priuk silakan Pak. Ya, saya menanyakan Pak. Jadi saya punya ipar, saya punya kakak ipar. Punya apa Pak? Dia sudah meninggal. Hmm. Kakak ipar. Tidak punya anak kandung. ya ada adopsi anak eh, dua orang anak bagi perempuan dia meninggalkan uh, satu harta rumah satu buah rumah eh, meninggalkan satu satu harta satu buah rumah Nah, terus alat buktinya atau sertifikatnya itu sudah di atas namakan pada anak adopsi. Hmm. Mohon kejelasannya Pak Sat. Anak adopsinya dua ya Pak ya? Bagiannya. Halo? Anak adopsinya dua Pak ya? Dua, laki perempuan. <clears throat> eh, Pak Komin? Ya, laki perempuan. Pak Komin? Ya. Halo? Ya. Ini kakak ipar ya. ini hubungannya dengan Pak Komin apa? Gimana? Yang meninggal ini hubungan dengan bapak apa? Uh, kakaknya istri saya. Perempuan atau laki-laki ini yang meninggal? Laki-laki. Hmm. Ya. Ya. Dia punya saudara lagi selain istri bapak? Ada. Uh, saudaranya laki-laki ada tiga. Saudarinya? yang masih hidup dan saat Iya ah, masih hidup. Perempuan iya. dua termasuk istri saya. Perempuan dua yang masih hidup. Orang tua masih hidup. Sudah meninggal semua Pak Ustaz? Sudah meninggal semua. Baik. Insya Allah kita jelaskan Pak Komin. Uh, Pak Komin sebentar. Halo. Halo Pak. Halo. Ya sebentar Pak. Ini kakak ya. tadi menyerahkan seluruh hartanya kepada dua anak angkat ini sewaktu dia hidup atau dia katakan kalau saya meninggal silahkan anda ambil atau sewaktu hidup diserahkan dan dia lepas tangan yang dia sudah pindah nama atau bagaimana? Jadi waktu dia masih hidup itu dia sudah memberikan haknya itu kepada anak angkatnya. Ya sudah balik nama kah rumah itu tanah atau bagaimana? Jadi di sertifikat itu sudah di, di atas namakan an, dua anak adopsi oh, itu. sertifikat atas nama anak-anaknya, anak adopsi tadi. Tapi dia masih tinggal di rumah itu. Ya, betul. Ya. Baik. Jelas. Tidak. Hah? Ya cukup, Pak. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair Pak Kamil di Tanjung Priok. Silakan. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitada wa ba'du. Ya. Uh, mengadopsi anak, mengangkat anak telah dibatalkan dalam Islam. Hmm. Tabani. Namakan dengan tabani atau pengangkatan anak atau adopsi anak. Ya. Ketika Rasulullah mengangkat Zaid Hah? Mengangkat Zaid Zaid bin Hadithah Beliau angkat menjadi anak dan beliau berikan nama Zaid bin Muhammad di Ka'bah Maka kemudian Allah membatalkan hukum pengangkatan anak yang ada semasa jahiliyah sebelumnya dan dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Hmm. Allah mengatakan firman-Nya, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang kalian Nantinya Allah membatalkan pengangkatan anak sehingga Zaid bin Muhammad dibatalkan namanya menjadi kembali Zaid bin Harithah. Jadi adopsi anak Islam tidak ada. Dengan mengangkat dia dan menasabkan dan menisbatkan kepada orang tua angkatnya dan saling waris tidak dalam Islam ini masa jahiliyah ini. Ya. Tapi kalau ingin memelihara, mengasuh silahkan. Ya. Dengan memenuhi semua rukun ketentuan syar'i. Bila anak ini laki, ketika dia balik, maka istri anda harus berhijab dari dia. Bila anak ini perempuan, ketika dia sampai umur balik, maka anda juga harus berhijab dari dia. Bagikan orang lain. Tidak ada pengangkatan anak dalam Islam. Dengan uh, mafhum atau dengan uh, makna artian saling mewarisi tidak ada. Ya, maka perbuatan dari kakak ipar tadi dengan mengangkat anak dan bahkan mungkin di atas kertas diberikan warisan semuanya kepada mereka, maka ini adalah perbuatan yang zalim. Karena perbuatan yang zalim coba diajukan ke pengadilan agama biar diselesaikan permasalahan secara hukum negara yang sesuai dengan hukum syar'i dalam dalam waris. Kalau mereka ingin diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan dengan cara kekeluargaan. Dua anak uh, angkat ini selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau mereka mempertahankannya, majukan ke pengadilan agama, semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau mereka ingin berdamai, Ya, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin Allah bila hadir dalam satu bagian harta waris itu ada orang kerabat, ada anak yatim, kemudian ada orang miskin, maka berikan mereka. Artinya ketika Anda mengatakan ya udah an masing-masing Anda kami berikan sepersekian para ahli waris yang lain yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan ini ahli warisnya <clears throat> ini ahli warisnya mereka dengan cara pembagian dua banding satu laki-laki dua bagian perempuan satu bagian sebelum mereka membaginya mereka sepakat umpamanya seper sepuluh ya dibagikan secara rata atau sesuai kebutuhan dua anak angkat ini sisanya mereka kuasai dengan pembagian waris wallah alam. Jazakallah khair demikian Bapak komen di Tanjung Priok yang dijelaskan oleh Ustaz ya secara kekeluargaan atau kalau tidak memungkinkan maka bisa melalui tahap pengadilan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Komin dari Tanjung Priok di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa di mana? Ini dari Gorontalo Pak, Pak Nurmawan dari Gorontalo. Baik, Pak Hermawan, silakan Pak tanya Pak, eh, kami delapan bersaudara Pak. Eh, ayah sudah meninggal, kurang ibu, eh, ibu masih hidup. Kami tiga. Pelan-pelan Pak. Eh, Pak Hermawan. Perempuan, lima laki-laki. Pak Hermawan. Pelan-pelan. Yang meninggal siapa? Yang meninggal eh, ada eh, bapak sudah meninggal. Yang meninggal bapak. Ya. Ya istrinya itu ibu masih hidup. Ibu masih hidup. Ya. Istri. Eh, kami bersaudara delapan orang, delapan orang bersaudara, tiga perempuan, eh, lima laki-laki. Yang laki-laki juga sudah meninggal. Oh. Eh, laki-laki satu bentar, sudah meninggal, perempuan Pak Hermawan, pelan-pelan Pak Hermawan. Pak Hermawan, nanti kalau salah bagi kasihan yang terzolimi yang pelan-pelan. Istri atau ibu dari Pak Hermawan masih hidup? Iya. Jumlahnya berapa istri istri Bapak? Iya, Iya Pak Ustadz. Jumlah istri dari Bapak ini berapa orang? Eh, begini Pak Ustaz. Eh, Satu? Satu apa dua? Istrinya Bapak cuma, istrinya Bapak cuma satu. Eh, satu. Terus anak laki-lakinya berapa orang yang hidup sekarang? Laki-lakinya lima orang. Lima anak laki-laki. Ya, ini semuanya laki -laki, hidup ketika bapak meninggal. Perempuan. Hermawan, ketika bapak meninggal semuanya hidup lima ini? Eh, bapak yang duluan meninggal, jadi waktu bapak meninggal masih hidup semua anaknya. Oh iya dah. Anak perempuan tiga? Tiga ya. Orang tua dari bapak sudah meninggal sebelum bapak meninggal? Gimana Pak Orang tua dari bapak yang meninggal tadi, kakeknya Herman masih hidup? Oh tidak ada, sudah meninggal semua Pak Ustaz. Nenek juga sudah meninggal. Mama ibu sudah meninggal semua. Iya teh. Ingin dibagi sekarang yang, hartanya? Yang eh, yang yang saya mau tanyakan ini yang delapan orang bagaimana pembagian eh, warisan ini yang delapan orang ini dengan ibu ibu satu yang masih hidup. Iya. Insya Allah kita bagi. Ya, makasih banyak Pak Ustaz. Bitaufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Hermawan di Gorontalo. Udah saya sangat ingin iya, coba mengerjakan. Perempuan setengah saja. Ya? Perempuan tiga. Tiga. Ya, laki-laki lima terus. Terus kan, Ustaz. Persentasenya seperti ini, Ustaz. Ha? Itu orang atau lebih dua per tiga, Ustaz. Eh, eh nah. karena antum kemarin nggak masuk, jadi lupa jadinya kan? <laughs> Tidak ya Syekh. Liza mislu hadril unsayain. Kemudian mereka semua asobah. Ya? Perempuan mendapatkan satu banding dua. Ini sisa. Eh semuanya sisa ya Syekh. Sisa. Eh. Semuanya sisa dengan pembagian perempuan banding satu. Eh, Enak ini satu so mereka sisa S semuanya ya terus Ya. dikalikan terus deh coba uh, lupa tulisan ya udah saya saya kerjakan Masya Allah harusnya dapat anak baru lebih cepat nantinya Ustaz karena pembagian harusnya makin banyak <laughs> Taufik insya Allah ya satu orang istri Pak Hermawan ini ada Gorontalo iya. bertanya ya kasus beliau anak perempuan tiga orang, anak laki-laki lima orang. Bagaimana cara pembagiannya? Untuk istri seperdelapan. Kenapa? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak, istri dapat seperempat. Sisa untuk ini dengan satu banding dua. Ya, berarti di sini delapan, sini satu, sini tujuh. Iya kata Ihsan? Iya. Ya, selesai. Ini tujuh akan dibagikan kepada berapa orang? Tiga perempuan ini masing-masing satu. Sedangkan lima laki-laki dikalikan dua karena satu banding dua. jadi sepuluh. Ya atau tidak? Berarti akan dibagi tiga belas. Tujuh bagi dua tiga bisa kan? Maka ini tiga belas dikali delapan menjadi berapa dia? Hmm, seratus empat. Seratus empat. Istri dapat satu dikali tiga belas 13 per 104. Kemudian anak perempuan masing-masing dapat 7. Ada berapa jumlahnya? 3. 7 nah, 7 21 kan ya. Anak laki-laki ada 5 masing-masing dapat 14. 14 14 14 14 14 sama dengan 70 eh 70 tambah 21 91 13 104 pas Eh. Kalau gitu nggak boleh absen antum Ustaz Jadi lupa jadi ilmunya absen. Bitofik. Demikianlah Pak Hermawan di Gorontalo pembagiannya istri, kemudian tiga anak perempuan dan lima anak laki-laki sesuai dengan uh, bilangan yang disebutkan dalam uh, silakan Pak Hermawan catat dulu. Dari kaca Anda, silakan Pak. Nah. kalau anak laki-laki sebagian sudah meninggal saat maka harta diberikan uh, kepada cucu enggak karena terhalang oleh anak laki-laki yang lain tapi tadi kata beliau anak laki-laki sekarang meninggal tapi iya. ketika bapak meninggal anak laki-laki semuanya hidup nah kalau umpamanya ketika bapak meninggal ada anak laki-laki sebelum meninggal berarti dikurangi berapa jumlah anak laki-laki pada waktu itu bukan lima lagi bisa jadi empat bisa tiga dan seterusnya jadi kalau sudah dibagikan karena ada yang meninggal sekarang berarti berikan kepada anak-anak. ya bagaimana bagaimana kepada ahli waris anak dari waris. yang laki-laki ini. Sudah cukup, Pak ya, Hermawan, ya. cukup. Taib. jasa khair Pak Hermawan di Gorontalo. Kita berikan kesempatan yang ketiga di lain telepon. Silahkan di 021 823 6543. Silahkan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Eh, ini dari Umu Zahra Kalimantan Tengah. Umu Zahra di Kalimantan Tengah, silakan Umu. Eh. Jadi yang ingin ditanyakan begini, eh, bapak sudah meninggal, saudara bapak juga sudah tidak ada, kakek nenek tidak ada, jadi yang masih hidup ibu dengan delapan anak. Anaknya ini eh, Umu Zahra. Umu Zahra. Umu Zahra. Sebentar, pelan-pelan. Yang meninggal siapa? Yang meninggal bapak. Bapak. Ya, istri hidup. Iya. Pada waktu bapak meninggal istri hidup. Ibu masih hidup, kemudian kakek nenek sebentar, sudah sebentar, ada. Sebentar. Jadi yang ada itu cuman Halo, Umu. Umu Zahra, sebentar. Sebentar. Sebentar. Pelan-pelan. Istri hidup, istri beliau berapa? Satu orang atau lebih? Iya. Istri bapak berapa orang? Mohon maaf Umu Zahra, sambungan teleponnya terputus, mungkin bisa menghubungi kembali. Dan kami ingatkan juga bagi para pendengar dan pemirsa TV Roya uh, eh, untuk perlahan-perlahan ketika menyebutkan uh, apa namanya yang ahli waris yang masih hidup atau yang sudah meninggal supaya bisa tercatat dengan dengan tepat begitu dan tidak mentolimi yang lain sekiranya tidak tercatat saja ya. <laughs> terus sebutkannya terzalimi maka nah. sebaiknya seperti yang disebutkan oleh Al Ihsan tadi ya pelan-pelan Taib, silahkan kembali kita buka di 0218236543. Kami berikan kesempatan di belakang Zahra. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam umur Dengan siapa di mana? Iva di balik papan. Bu Iva, balik papan silahkan uh, saya mau tanya. Ya. Abah saya meninggal. Apa? Meninggal uh, istri dua. Pada waktu dia meninggal istri dua masih hidup. Masih hidup. Ya. Terus? Uh, empat anak perempuan. Eh salah lima anak perempuan pada waktu itu, pada bapak meninggal, anak perempuan hidup semua. Hidup semua. Ya. Empat anak laki-laki. Lima perempuan, empat laki-laki ya. ya. Orang tua dari abah masih hidup pada waktu bapak meninggal. Sudah meninggal semua. Oh, sebelum abah meninggal, mereka ada meninggal duluan. Ya betul. Ya, Dah. yang saya tanyakan uh, ibu ketika ibu masih hidup kita tidak dibagikan waris. Terus? Karena uh, apa itu masing-masing istri sudah diberikan rumah. Iya. Rumah. Bapak iya. masih punya waris? Punya masih harta waris masih punya nggak Masih. Ketika hidup ibu ibu uh, ibu ibu tiri saya diberikan rumah belikan rumah. Belikan rumah. Lalu uh, jadi eh, jadi kami nggak ngambil waris dari rumah itu. Kemudian ibu saya meninggal lagi. Terus? Yang ibu saya sendiri yang istri pertama. Ya. Dan sekarang uh, kami sembilan anak ini uh, otomatis akan di bagian waris dari ibu itu, ibu saya. Uh, lalu ketika ibu saya meninggal enam bulan kemudian kakak perempuan saya meninggal juga belum sempat dibagi waris. Sampai sekarang warisnya belum dibagi? Belum. Tapi sudah banyak meninggal? Iya betul. Kenapa ibu terlambat membaginya? Iya, karena karena rumah itu memang sudah mau dijual tapi belum laku, Ustaz. Ah, belum laku nggak ada masalah. Ah. Ya, tetap diberikan hak daripada ahli waris masing-masing. Kalau umpamanya uh, istri atau ibunya ibu atau istri yang pertama sudah meninggal sebelumnya bagikan lagi pada ahli waris yang lain. Haknya dia, jatahnya dia. Maka sekarang dibagi satu persatu dahulu. Bisa sih namanya munasahat, cuman akan repot perhitungannya. Sebaiknya dibagi satu-satu dahulu pertama yang meninggal istri yang pertama ya setelah iya, itu meninggal anak perempuan betul yang berapa orang anak perempuan orang meninggal satu orang kemudian siapa lagi yang meninggal uh, sekarang hidup semua meninggal ada kakak saya abang saya Anak laki-laki ada yang meninggal lagi? Meninggal juga. Berapa orang? Iya, tapi sebelum bapak meninggal. Sebelum bapak meninggal. Artinya ketika bapak meninggal dia sudah meninggal. Ya, ada anak laki yang. Berarti anak laki-lakinya ya, betul. cuma tiga. Iya betul. Ketika bapak hidup anak laki cuma tiga ya? Ta tapi ada cucu, ada anak laki-lakinya, ada cucu. Ya, cucu nggak dapat karena masih ada tiga anak laki-laki. Oh, iya, iya, iya. Jelas ya, Jelas Bifa, ingin dibagi Bifa. Lalu anak perempuan sekarang satu anak perempuan? Satu anak perempuan empat orang kan ya? Yang masih hidup empat orang kan ya? Iya. Ini semuanya Betul. dari istri yang pertama. Iya. Istri yang kedua nggak ada anak? Nggak ada. Eh anak perempuan ini meninggal setelah bapak. Bapak dulu meninggal baru Betul. kemudian anak perempuan. Bapak dan ibu meninggal. Eh, bapak meninggal. Oh, meninggal. Terus ibu meninggal terus anak perempuan. Ya. Ya, ya. Insya Allah akan dibagi Ustaz Insya Allah. Sudah, ya. Umum. Jazakallah. Allah Ya, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Eva. semua agak ke tengah dikit sebab biar pang disorot. ini akan banyak pembagian. pertama, kalau bisa tuh kolomnya dibanyakin. Artinya sini satu, sini satu, sebagai tiga dulu. Bagi tiga dulu kolomnya. Maksud saya maaf, bukan kolomnya. Ya. Sebentar. Oh ya. Ya. Ya. Istri hmm. Ya, pertama istri dua orang. Hmm anak perempuan lima, lima. anak laki-laki tiga. Dia mengatakan anak laki-laki empat, tapi satu meninggal sebelum bapak. Nah. Berarti anak laki-laki cuma tiga. Pada saat meninggal, laki-laki anak tiga. Ini penting untuk diperhatikan oleh para pemirsa. Ini dimaksud dengan ahli waris ketika yang mewarisi meninggal, dia hidup. Kalau dia meninggal sebelumnya, maka harusnya bapak menerima waris dari anak laki-laki ini. Yeah. enam tambah lima delapan satu يا معك ممسحها يا شيخ الآن نعم تبي ممسحها؟ ممسحها اي نعم ايه تدرس tidak bisa dibagi dikalikan satu, ya. Ini tiga kali dua, enam tambah lima sebelas. Ya, sebelas kali delapan. delapan, puluh delapan. Ya. Untuk beli istri sebelas. Langsung saja, ya? sebelas ya? Iya, sebelas. Nah. Kemudian. Kemudian ini wanita masing-masing lima ya. Ya. kalimat 25 uh, Untuk anak laki-laki berapa? Tiga bagian Sebentar, kenapa lima? Eh, sebentar Lima orang Ah, salah kata. Ah. Ini tujuh Enam Apa saya bahasa yang tujuh ya? Lima. Iya, tujuh Tujuh Ya, empat, lima, enam Kira-kira berapa bagiannya? Tiga bagian. Uh, 7, 14, 21, 28, 42. Laki-laki berapa Ustaz Ihsan? Tiga. Tiga. Enam. Tiga orang masing-masing dapat bagian berapa? Ini 8, ini 42. 11, 3, 5, 3. Laki-laki berapa bagi Ihsan? Laki-laki kan dua bagian berarti 14. 14. Hah? 14 14 tiga bagian tiga, tiga bagian nah. pas nggak nanti jadinya coba Insya Allah pas Insya Allah pas coba coba dulu 7 kali 5 35 6. 35 14 28 48 42 42 ah. jadi berapa Syih. 77 tambah 11 88, 88 kan ya pas tutup kan, hapus Ya. Sekarang 11 untuk dibagi dua istri kan ya? Nah. Ya. Bagaimana kali dua lagi? Kali dua lagi. 88 kali dua. Mana kali dua ya? Berapa dia? Satu, nah, 16, 17, 176. 176. Ya. Terus lagi 8 Ustaz. Istri dapat masing-masing 11 11. 11 tahun. 11 proses jenang 11 jenang. Ini semuanya kalikan dua anak perempuan kali dua juga perempuan laki kali dua juga. Empat belas. Bagi wahai ya Syekh. Iya. laki-laki 28 28 ya Ibu Iva yang tadi klik papan ini jawabannya jadi harta bapak tadi dibagi 176 ya untuk istri pertama 11 per 76, istri kedua juga 11 per 76, anak perempuan masing-masing dapat 14 per 14 per 76, laki-laki mendapat 28, 28, 8 per 76. Kemudian andai si ibu meninggal kembali, ibu yang ke, istri yang kedua, ya. Berarti sekarang yang meninggal ibu, bisa teruskan Ustaz Ihsan? Yang meninggal ibu yang pertama. Ibu ya, istri. ya, istri. Buat di bawahnya. Enak. tinggal anak-anak saya? Iya. Itu cuma bagian anak-anak. Anak perempuan lima, laki-laki tiga. Langsung dibagi sebelas. itu dibagi 11 anak perempuan 1 1 1 laki-laki 2 2 2 Aina nah uh, di sini saatnya sebelasnya. Hmm. Ini istri yang meninggal tadi nggak ada saudara, udah nggak ada pendapat cuman ini orang tua udah meninggal kan ya tadi katanya, ya, ya perempuan satu satu satu satu satu satu satu laki-laki dapat dua dua dua pas sebelas ya pas ya alhamdulillah tolong disorot Dani biar bisa dicatat oleh si ibu ya apa yang dikerjakan oleh Ustaz Ihsan ini ini yang betul pertama harta dibagi untuk kedua istri tadi dan anak perempuan 5, anak laki-laki 3. Dibagi 176. Untuk masing-masing istri dapat 11 per 76. Masing anak-anak perempuan dapat 14 per 76 per 176. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan 28, 28 per 176. Kemudian eh, salah seorang istri meninggal lagi. Meninggal dan anak perempuan 5, laki-laki 3 maka harta istri yang ke, yang pertama tadi dibagi 11 masing-masing anak perempuan mendapatkan 1 per 11 1 per 11 1 per 11 masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 per 11 2 per 11 2 per 11 wabillahi taufik ini kelebihan seisan tiga ya Allah <laughs> jangan Ya, cukup. Uh, saya berharap kepada pemirsa eh, jangan sekedar mengandalkan Ustaz Ihsan yang jawab. <laughs> Coba dulu kerjakan, akan lebih senang lagi kalau umpamanya ada pemirsa yang mengatakan Ustaz, kasus saya begini-gini, saya coba ngerjakan begini-begini. Ya, kita tinggal mengkoreksi mungkin lebih baik lagi. Ah, ya. Nah. Tapi mungkin bagi yang kasusnya memang mendesak silahkan tanya langsung nanti kita usahakan kan. tapi karena kita sudah mempelajari waris dari awal sebaiknya Hah? gimana kalau kita tugaskan para pemirsa untuk menjawab iya. dahulu? Nah. <laughs> eh, nanti dia nggak mau bertanya. <laughs> Ala kulihal hal, khair. Baik, teruskan. Saya ada lagi yang mau bertanya. Jazakallah khair. Demikian Ibu Eva di balik papan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon sebelum nanti kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Dan kami ingatkan untuk pesan singkat Anda bisa sampaikan pertanyaan di 081317776543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nur di Kendari. Ibu Nur dikenali. Silakan Ibu Nur. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Nur. Eh, kami uh, lima bersaudara Ustaz. Kenapa Ibu? Lima bersaudara. Kenapa Ibu? Kami lima bersaudara Ustaz. Ada yang meninggal nggak? <laughs> ada yang meninggal nggak apa-apa Ibu. Ada yang meninggal Ustaz. Yang meninggal eh, siapa? Ayah dan ibu kami meninggal. Siapa yang meninggal dahulu? Yang meninggal duluan e, ibu saya, Ustaz. E, ibu punya harta? Iya. Punya harta terpisah punya, di atas Ustaz. suaminya? Punya? Iya, punya Ustaz. Baik, dibagi dulu warisannya berarti ya. Iya, punya, Ketika ibu meninggal, suaminya hidup kan ya? Ketika ibu meninggal, suaminya hidup kan ya? Iya. Ya. Anak berapa orang? Anak lima Ustaz. Anak laki anak perempuan berapa orang? Laki berapa orang? Eh, perempuan perempuan empat, tapi meninggal satu. Ustaz. Ketika ibu meninggal, siapa dulu yang meninggal? Anak dulu atau ibu dulu meninggal? Anak dulu, Ustaz. Oh, berarti tiga cuman perempuan? Ketika ibu meninggal anaknya berapa? Tiga atau empat? Empat, Ustaz. Eh, terus? Eh, tiga perempuan, satu laki-laki, Eh, satu laki-laki. Berarti perempuan tiga ketika ibu meninggal? Iya. Anak iya. perempuan. Ya. Anak perempuan tiga, anak laki-laki satu orang ketika ibu meninggal. Iya Ustaz, iya iya. Ya. Kemudian bapak yang meninggal. Kemudian bapak meninggal Ustaz. Bapak bapak ketika ibu meninggal nggak nikah lagi? Enggak Ustaz. Ya, berarti orang tua bapak masih hidup? Udah meninggal juga Ustaz semuanya udah. Oh, udah. Cuman anak perempuan tiga, laki-laki satu juga. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Ibu. Ibu bisa mengerjain, ngerjakannya? Maaf, Ustaz, nggak bisa. <laughs> nggak apa-apa, Ustaz Isan bantu Ibu. Nur, Ibu Nur. Nur. Ibu Nur. Ibu semuanya. apa semuanya kasusnya mungkin beda itu akan repot ya istri meninggal suami suami anak perempuan tiga anak laki-laki satu ya, saya bisa sudah tiga satu satu tidak bisa sudah satu banding dua lima dua puluh enam ini roknya berapa nak perempuan tiga tiga enam tambah dua laki-laki satu berarti dua kan ya dua, lima berarti lima kali empat dua puluh dua puluh 20 Untuk suami 5 Anak perempuan 3, 3, 1 Ihsan. Ihsan. Nah. <laughs> Sepertinya itu juga lupa kayaknya. Itu gimana tuh? Ini sisa untuk sisanya berapa ini tadi dari empat tiga kan ya? Nah. Hah? Dari Sisa dari empat berapa? Pertama kan empat. Enam. Ya, dapat suami satu, sisanya berapa? Tiga. tiga. Ya udah, perempuan dapat maksudnya tiga. Tiga, ah. Tiga, tiga, tiga. Laki-laki ya, dapat enam. enam. Coba. Kenapa? Anak laki berapa orang, Sehsan? Satu orang. Satu orang. Allah <laughs> ya. Sekarang selesai, coba antum jumlahkan sama dua puluh enggak? Iya. Ya, Alhamdulillah. Terus kedua. Terus kemudian meninggal suami tadi, nah. bapak tadi. Nah, perempuan tiga, laki-laki satu. Ya, dibagi berapa ini syaratnya? Langsung. Tiga saja. Dibagi lima. Lima, lima enak bagi oh iya, lima anak perempuan satu satu satu satu laki-laki dua satu per lima satu per lima perempuan laki dua per lima ini dari harta yang bapak nah. ya ya ibu Nur di Kendari silahkan dicatat berapa pembagiannya pertama harta dibagi 20 dahulu ibu harta ibunya tadi ya dibagi 20 suaminya atau bapaknya ibu dapat 5 per 20 masing-masing anak perempuan dapat 3 per 20 anak laki-laki dapat 6 per 20 itu dari harta si ibu kemudian tak lama kemudian bapak wafat suami dari ibu tadi maka selain bapak dapat harta waris dari, dari istrinya dia juga mungkin punya harta yang lain sekarang akan dibagikan kepada siapa dan bagi berapa dibagikan ketiga anak perempuan dan satu anak laki-lakinya dibagi lima langsung ya sisa ada eh, harta bapak tadi baik dari harta yang dia usahakan sendiri ditambah dengan harta warisan dari istrinya tadi dibagi lima anak perempuan masing-masing dapat satu satu satu ya anak laki-laki mendapat dua jelas silahkan dicatat ibu Iva, eh, ibu Nur dari Kendari Saya silahkan Ibu Eva di Kendari. Bu Nur. Afan Ibu Nur. <laughs> Ibu Nur di Kendari, silahkan di bisa dilihat kembali dan dicatat. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar, silakan yang ingin bertanya via pesan singkat di 081317776543. Taib. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh harta warisan dijual secara cicil? Di mana pembayaran bertahap. Contoh ahli, ahli waris ada 8 dan harta warisan dijual 800 juta. Kemudian pembayaran dilakukan 100 juta bulan ini untuk pewaris pertama dan pewaris lainnya menunggu di bulan-bulan berikutnya. Hmm, Pertanyaan bolehkah harta waris tadi, bagaimana cara mengeksekusinya? Ya. Gimana cara mengeksekusinya? Tadi kita sudah jelaskan pembagian masing-masing. Kalau andai umpamanya yang berhak hanya delapan orang dan sama hak mereka sama-sama anak semuanya delapan. Bolehkah dijual? Harus dijual. Kalaupun tidak dijual pada orang lain, salah satu umpamanya yang tertua mengatakan atau anak yang kaya di antara delapan tadi udah berapa nilai ini berapa oh di sini semuanya tanah rumah ini anggap 800 juta udah saya yang beli kalian saya bayar masing-masing 100 juta 100 juta 100 juta nih 100 juta 100 juta 100 juta jadi semuanya menjadi hak milik saya pindahkan atas nama notaris menjadi milik yang membeli tadi bisa seperti itu kalau dijual kepada orang lain dengan bertahap juga tidak ada masalah tinggal disepakati bersama karena ini namanya adalah syirikah, bagian dari satu uh, eh, syirikah yang terpaksa. Ya, syarikatul amlak. Mereka bersyirikat dalam kepemilikan ini karena terpaksa. Karena Allah yang menentukan demikian. In kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka fi Allah, mereka bersyirikat dalam pembagian waris tersebut. Maka kalau umpamanya eksekusinya tadi seperti ya udah Ini tinggal disepakati bersama bagian dari bersyirkah. Wallah taala alam. Baik. Ya. Demikian bagi saudara yang bertanya terkait dengan tadi pertanyaan yang disampaikan diajukan itu sebagai solusi dan jawaban terhadap yang ditanyakan jazakallah khair. Dari pesan singkat kembali kami angkat ada uh, Pak Eki di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sudah ayah saya sudah meninggal tapi kami tidak mengetahui apa dan berapa harta warisan beliau karena disembunyikan informasinya oleh ibu saya. Uh, bagaimana Ustadz? Ibu sudah diingatkan berkali-kali tapi uh, tidak ma, ma, ya, tidak mendengarkan bahkan mendoakan kejelekan dan keburukan. Mohon jawabannya. uh, <coughs> Allah yang memberikan harta kepada masing-masing dengan cara yang ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara ini lebih kuat daripada cara caranya kesepakatan manusia dengan manusia. Kalau Anda bekerja dengan seseorang, lalu dia mengatakan gaji Anda sekian per bulan. Lalu Anda telah memberikan jasa Anda selama sekian bulan. Lalu kemudian tidak memberikan ha, ah, gaji Anda dan bahkan dia mengatakan saya doakan kejelekan untuk kamu berlakukan doa kejelekannya tidak berlaku tidak berlaku karena dia orang yang zalim mendoakan kepada orang yang zalimi yang Rasulullah mengatakan wada'watul mazlum doa orang yang dizolimi yang dikabulkan bukan doa orang yang menzalimi ya bukan doa orang yang menzalimi maka doa ibu tadi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan hendaklah dia bertobat kepada Allah Jalla fi'ula karena menahan harta ahli waris dari suaminya. Tapi bagi Anda anak-anak kalau seumpamanya lihat memang ibu butuh dan untuk kebutuhan yang baik umpamanya dan Anda berkecukupan tidak ada masalah diikhlaskan. Ya. Tapi kalau Anda butuh hak Anda untuk minta kembali. Wabillahi taufiq. Nah, khair. Kalaupun tidak bisa, ajukan ke pengadilan. Ya, kalau tidak bisa dengan cara damai, lebih baik ke pengadilan kepada pengadilan agama. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Aiki, ya barakallahu fik, tidak bisa difahami dan semoga Allah mudahkan kepada antum, Pak. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Sebelum kita angkat dari telepon, Assalamualaikum warahmatullahi Saat ketika suami istri tidak memiliki keturunan, kan tapi ada anak angkat laki-laki satu orang. Enam iya, Ustaz? Ya. Jadi anak laki-lakinya, anak angkat laki-laki satu, suami masih memiliki ibu dan tiga saudara laki-laki. Yang meninggal siapa sekarang? Belum ada yang meninggal? Pertanyaannya apa? Eh, di sini Mas, ada yang terlewat kan kalimat terlewat. Di sini ada kalimat misalkan, Ustaz. <laughs> Jadi yang meninggal istri atau suami? Misalkan suami atau istri tidak memiliki keturunan ya. anak, nah, anak angkat laki-laki satu ya. suami masih punya ibu ya. kemudian e, tiga saudara laki-laki dan ya. dua saudara perempuan ya. dan saudara laki-laki tiri itu saudara laki-laki dari bapak ya. kemudian saudara perempuan dari ibu ya. dan istri punya bapak dan satu saudara laki-laki bagaimana pembagian warisannya tidak ada dibagi bagi pasangan <laughs> ada yang meninggal ibu. <laughs> Tidak disebutkan yang meninggal. Tidak ada. Ah. Istri punya. <laughs> Subhanallah. Oh, warisan itu ada setelah ada salah satu yang meninggal. Maka dibagi warisan. Mana mereka semuanya hidup, suami istrinya masih hidup. Apa yang dibagi warisan? Kalau hibah silahkan. Nah. Baik. Tapi mungkin diingatkan di sini ada anak ada anak angkat setia ya. anak angkat tidak anak angkat tidak dapat warisan nah, itu saja diingatkan ibu. Jadi kalau mamanya tadi diberikan hibah kepada anak angkat boleh nah. terima kan pada waktu masih hidup Tapi demikian uh, ibu yang bertanya kami angkat kembali satu dari pesan singkat terlebih dahulu saya Umu Ufaira, suami saya meninggal dua setengah tahun yang lalu saat ya. meninggalkan seorang istri seorang anak laki-laki bentar istri ya satu orang anak laki-laki dan dua anak perempuan Ya. Kemudian disebutkan orang tua yang apa namanya yang laki-laki masih hidup. Set. Bapak dari si suami Bapak masih dari hidup. si suami masih hidup. Nah. Ibunya udah nggak kelihatan. Tidak. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya uh, bagaimanakah pembagian warisannya Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik Silakan Saya Nah. Bisa kita menguji para pemirsa Saya Sekali mungkin <laughs> menguji pemirsa Paham atau tidak mereka pelajaran waris selama ini? Suami, eh, ayah. Istri, ahli warisnya istri satu orang. Ada ayahnya. Hmm? Ayah itu enggak? Ada ayah, ada juga bapak, ayah, ayah istri. Istri satu orang. Anak laki-laki satu orang. Anak perempuan dua orang. Perempuan dua orang, laki-laki satu orang. 17 akan dibagi kepada ini dua uh, dua empat iya ya. dua tambah dua empat empat ya. kali dua puluh empat berapa empat kali dua puluh empat enam sembilan enam sembilan enam ya. dibagi ayat empat, 4 dikali empat iya empat kali empat enam, 4 puluh empat enam belas enam belas kali tiga tiga dua belas ya anak perempuan dapat tujuh laki-laki dapat tiga perempuan masing-masing tujuh belas tujuh belas iya, laki-laki dapat tiga empat iya, satu aja saja ya? ya langsung aja tiga empat pas ini sembilan pas insyaallah. Silakan Ibu dicatat oleh Ibu tadi. Ya. Hartanya dibagi 96. Ayah dari suami dapat 16 per 96. Istri dapat 12 per 96. Anak perempuan masing-masing dapat 17 per 96 Nah laki-laki dapat 34, 34, 4, empat per 96 Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon saya kira Ya, iya, satu pertanyaan terakhir via telepon Silahkan di 021-823-6543 Silahkan Baik, demikian Halo Halo Iya, halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan di mana? Saya dari Gorontalo ini, Bu. Ustaz. Gorontalo, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya. Saya cuma mau tanya. Baik. Allah, terputus. Mohon maaf Ibu, sambungan teleponnya terputus. Sepertinya ada gangguan koneksi. Mungkin bisa menghubungi kembali Ibu ya di 6543 Ya, silahkan di belakang telepon yang lain silahkan. Halo. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur Endah. Ibu Siti di mana? Ya, mau ini Tep, di mana Ibu? Tentang warisan, Pak. Ya, silakan. Ibu Siti dari mana, Ibu Siti? Saya dari ini, dari Ambarawa. Masya Allah. Silakan, Ibu. Silakan. Oh iya, langsung, Pak. Iya, Ibu Siti, silakan. Oh iya. Halo? Iya, Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Ya, ini Pak. Oh, ini langsung ya, ini Ibu, Pak? Iya, Ibu yang meninggal siapa Ibu Siti? Oh, ini uh, Pak ya. Uh, saya menikah udah 28 tahun. Iya. Itu uh, saya nggak punya anak. Iya. Terus suami saya meninggal. Ya meninggal suami? Iya, suami meninggal. Berarti ahli waris istri. Gimana? Ahli waris dari suami berarti istri kan ya? Iya. Terus nah, bapak dari suami masih hidup? Gimana? Bapak dan ibu suami masih hidup? Eh, suami saya udah meninggal. Enggak, bapaknya masih hidup enggak, Ibu? Bapaknya siapa? Suami. Oh, udah enggak ada. Waktu saya meninggal sama menikah udah enggak punya mertua gitu. Oh, laki dan perempuan nggak punya. Saudara saudari bapak nggak, suami nggak ada? <clears throat> Itu suami, uh, saudara suami ada satu lagi yang masih hidup adiknya. Satu laki-laki. Perempuan. Laki-laki nggak ada? Nggak ada. Eh, satu saudari. Ya. Terus ini pak, ya. <clears throat> waktu saya apa? Waktu saya rumah tangga itu uh, jadi suami kan meninggalan rumah. Suami meninggalkan rumah warisannya. Ya satu rumah, ya. Ya. Itu sebelum suami saya meninggal, meninggal kurang lima tahun itu rumah itu e, di atas namakan saya sama suami saya. Diserahkan di atas namakan, tapi suami masih tinggal di sana kan ya ibu ya? E, sekarang rumah saya saya kontrakin ya, saya ikut ibu. Wah. Ibu saya. Ibu Nurinda, diulang kembali ibu. Ya, <clears throat> ibu Nur. Siti. Nah, itu ya, ya, uh, mengenai warisan itu uh, gimana Pak ya? Itu uh, waktu waktu saya waktu suami saya masih hidup, itu memang rumah itu uh, ya intinya usahanya itu saya yang ini yang merintis gitu untuk menyicil rumah itu rumah ttn gitu. Nah, suami sampai lunas. Terus suami saya membantu saya gitu. Suami bantu ibu, bukan ibu bantu suami. Dulu waktu suami saya masih hidup, suami membantu usaha saya lah gitu ikut, agar ikut bisa mengecil rumah itu ah baik ya setelah kira-kira berapa persen hak suami terhadap rumah itu ibu gimana pak berapa persen hak suami atas rumah itu oh maksudnya Ditaksir. kalau suami itu nggak ini maksudnya nggak nggak memberikan modal untuk saya itu enggak enggak Jadi ikut bantu ibu kerjakan ya apa? Ikut mengembangkan usaha ibu suami tadi kan ya? Eh, suami saya nggak kerja. Ya, tapi dia mengembangkan usaha ibu atau tidak? Suami suami saya membantu yaitu itulah membantu belanja bantu saya. Ya, bantu tapi dikasih gaji nggak suaminya ibu? Apa? Ibu kasih gaji nggak suaminya? Suaminya? Ibu kasih gaji atau tidak suami? Kasih gaji. Kasih gaji? Enggak. <laughs> dia kan membantu saya gitu membantu Hanya batas saya jualan Baik. sembako ya udah teh ya cukup itu saja nah, ibu itu, pertanyaannya gimana ya setelah suami saya meninggal itu uh, waktu suami saya meninggal kurang lima tahun itu uh, apa sertifikat rumah di atas nama saya gitu iya ibu baik ya baik ibu Nur kita sudah Terus gimana sekarang setelah suami saya meninggal rumah itu gimana Pak ya? Baik Ibu Nur. Iya, ya, itu saja ya. Insyaallah. Baik, jazakallahu khair Ibu Nur di Ambarawa. Barakallahu fiik. satu. Ya. Uh, <clears throat> sebelum warisan dibagi, sekarang ditentukan milik suami berapa persen dari rumah itu. Ya. Kalau umpamanya suami selama ini tidak digaji dan dia ikut membantu bekerja, huh, maka berapa persen gaji dia dari keseluruhan kepemilikan aset untuk rumah tadi? penting makan aja nggak perlu gaji nggak perlu gaji ya perkirakan makannya berapa biaya perhariannya gajinya berapa sebanyak gajinya dia itu berarti dia memiliki rumah sekian persen andai gajinya itu umpamanya gaji biasa 5 juta 10 juta per bulan 10 juta per bulan umpamanya perkirakan sampai berapa persen dari kepemilikan rumah dia kalau Pak Suami mengatakan ya udah ini rumah kamu saya hanya membantu saja saya tidak mau gaji nggak mau ini udah kalau umpamanya suami mengatakan demikian berarti ini bukan waris. Artinya, ketika suami meninggal tidak memiliki harta waris. Ya, istri tidak akan dapat saudara, saudari saudari kandung dia. Tapi kalau dia sepakati ada gaji, ya, tapi nggak diambilnya dan dimasukkan dalam pemilikan rumah, walaupun atas nama istri tadi, ya, maka Allah taala alam Eh, ibu bicarakan dengan baik kepada saudari dari suami tadi, kasusnya begini, begini, begini, dan sehingga dia tidak suzon dan buruk sangka dan e, mengambil tindakan yang di luar yang diinginkan. Wabillahi taufik. Saya kira cukup saya. Nah, saya cukup insyaallah. Demikian Ibu e, Nur di Marawi barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan saya silakan. Iya. Allah telah menjelaskan permasalahan waris dengan begitu rinci. Sehingga Allah mengatakan nasibam mafruḍa. Ketentuan-ketentuan yang bagiannya telah dijelaskan oleh Allah Jalla fi'ula. Maka tidak boleh seorang muslim atau muslimah dalam kasus pembagian waris bertindak seenaknya, menguasai seenaknya karena ini bagian dari makan harta manusia dengan cara yang batil. Bila ternyata ada ahli waris yang merupakan anak yatim, ya, baik itu adiknya kah atau anaknya kah sendiri atau ahli waris yang lain yang statusnya yatim maka termasuk memakan harta yatim sebagaimana Allah surat jelaskan sebelum ayat waris ha innal ladzina ya'kuluna al yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kemudian Allah menjelaskan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayaini Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim dengan cara yang zalim sama dengan masukkan api neraka ke dalam perutnya dan dia nyemplung sekali ke dalam neraka. Kemudian Allah menjelaskan, oleh karena itu Allah wasiatkan kepada kalian. Dan pembagian harta waris seperti ini, seperti ini, seperti ini kata Allah Jalla fi'ullah. Maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat dalam setiap permasalahan harta waris kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW agar selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq.